mor pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs> Jangan cerita yuk Kang. Eh, judulnya kartu handphone. Yang gue jenengan cing pada orang dua handphone, papa papa apa kartu yang debit. Kayak tangan nyong lo. Batu-batunya kecil kepengen dua motor, Orang kuat-kuat oleh tuku motor akhirnya nyecil. Tuku tutup pentilin debit, tuku rujinin debit, tuku helm di shade lah ngara rong puluh tahun kan wis pada kebak wis lengkap gare disolasi nah tadi <laughs> motor pada pain jenengan yang kaji untuk handphone hari gini gitu loh ya wis tuku kartu nembeng depet lima sewu lah Ha, nah, tapi kinang Indonesia, nang Arab sejen kang, nang Arab gue ternyata lebih larang. Apa mana anggar kartu perdana, sing orang ora gue komunikasi antar negara tok. Nah, dunya karo neraka bisa berkomunikasi. Gue kartu perdana ciptane negara Arab. <laughs> Kayak ngapa tiri gue bajo. kartu kartu kartu <laughs> kartu kartu nyong bakul kartu anak kartu gaple anak kartu remi anak kartu suwiryo eh, anu anak kartu handphone barang nah <laughs> siapa sih pada kepengin tuku pada metu aja pada melebu gagian pada metu pada tuku kartu <laughs> kadisarwan apa ya eh loh pakai botel <laughs> alhamdulillah ya kelakon muga kaji akhirnya iya kek kocan alhamdulillah bisa muga kaji memenuhi panggilan Tuhan yang Maha Esa dan dari kakak Primeri, kamu mangkat kaji 18 tahun orang Bali Bade malah petanang kena apa ke Prime nyong bojo wis nang kene <laughs> Rika wis bojo sih kek Lapa <laughs> gelem gede nih nang harap Nah, ya nujar nang Indonesia dan cilik Bahaya lombok sengih Nang ngarep mandan film gede apa? Iya. Yeah. Iya lo anu ditambah nih anu lengarap mien dadi mandan film anu ki tutung aire. Ya kepreman maning dadi aire nyong bojo bae nang kene lah. Kepriwe pre pre pre pre pre. Dikasih cokan ngambungi wedhus. Sik, sik ngambungi wedhus sok kan dengar ngomong lah. Ah, eh anu maksudnya ngambungi wedhus. Ya sik ngadeli wedhus deke gara-gara badan yang ngadeli wedhus jadi bisa muka kace. Dari kepriwe nang kene kerjane ngapa sih, Ki? Nyong sing buka konter. kan buka konter konten handphone? Lah poka apa bae lah sing bisa didol. Ana kursi ya, tak tol kursi, anak handphone tak dol handphone, anak sandal tak dol sandal, anak klambi tak dol klambi sing penting jenengane konter komandan keren sendiri lho. Oh kayak gue. Lah sik kalah jatuh apa? Oke, yang dia tol kartu, kan Kartu apa? Ya pirang-pirang ki ana kartu reme, kartu gaplek, kartu ATM, kartu handphone barang Rika atur kartu handphone atur kartu handphone cak khawatir Rika butuh apa jangan ya, butuh banget nyum bola balik telepon maring bojone nang Indonesia orang gutul-gutul jangan mau nang kene orang ana sinyale kepiye ya orang ana sinyale ya gara ditukuk nasi sinyale anak. kenang warung anak tuh di anak. udah dinang kene ana sinyal barang Anak sinyal sinyal cak khawatir tapi nggak caranya mau diri kecil kartu kita itu Apa sih? Kita tuh handphone jangan mau pisan Ke keciptaan teknologi terbaru wong ngarep ke. Lalu kepriwe? Kita kartu orang mau bisa nggak komunikasi karo Indonesia tok. Orang pun nggak bisa komunikasi karo wong dunia tok. Bahkan karo wong-wong sini pada mati, pada nang akhirat pada nang neraka karena bisa ditelepon ngaku katu Sebenarnya. Sebenernya baik kan yang peres we. Bisa. Larang orang gara-gara larang orang. Ya yes, semoga tiga menit berbicara entengnya kurang lebih ya narong puluh juta lah telung menit ngomong rong puluh juta ya semeno gue lah regane jadi Rika ngomong telung menit karo penghuni neraka kana rong puluh juta gue pulsane eh, Tapi ngarang temen gue Wah, oh, alah mau nggak lagi tarik wis udah lokal maning tarik Tarifnya udah internasional maning Kita tarifnya tarif internasi lokal Jadi lebih dhuwur kang lokal utama internasional Gue patut tanggung larang regane Sego ki nggak mau upah, Kang. Rego ki nggak mau upah. Oh, iku ya ya wis. ini ya, tuku bae, Nyong. kan ngertek anggere tek nggo telung menit pulsane enteng 20 juta. Telung menit puluh juta. Ya sing nyong tuku ngarah sing sangang menitan bae lah. Aja kakek dipit kok gampang ngarep kira-kira nyong pengen maning nyong telepon Rika dayeng, Bok. Bisa bae. Ya wis. ini ya, bayar nyong. Swidak berarti ya. Sangang menit sih dari swidak juta ki ya. Ya wis, sun ya. Lah wis, Kang. <laughs> Temenan ge kaki botel, tuku kartu handphone sing bisa berhubungan langsung karo wong-wong nang neraka. Nah, telung menit ngomong pulsane 20 juta. Larang banget nang arep regane gue. <laughs> lah akhirnya barang wis balik gudul Indonesia, kaki botel jajal telepon maring kaki buyute sing mati ke temenan apa orang ki kaki buyute pada nang neraka ge Nah, telepon barang wis telepon kalingane kaki portal mangkel bajakin maring cincin jenengane. Wong arep gue mau mangkel nang apa? Jajal yo. Tiliki bae. Assalamualaikum. Salam, siapa ge? Portal, portal Indonesia, Indonesia. Wah, portal, bro, kan portal. Kok bisa teleponnya akhirnya ya. <laughs> Beri mana kono, api-api api bok uang Indonesia pada rame-rame pora ya Ya rame ki lagi pada demo ya lo pada demo nang apa? Pejabatnya pada korupsi, pada jasa palsu. Wah, ibu. Eh. Rika harus setengah tinggi Rika. Nyobar demo mari Rika iki masalah iki. Rika demo warung nyong. Eh, masalah apa masalahnya? Eh? Rika kurang ajar Rika sampai dua kali dodolan jajal. Udah karena badan jajal kaki jajal lah. ngarep bodhe sing akeh kepriwe? Rika gemen wong ngomong dhewek, Mbok. Jar mau nganggur ngomong telung menit karo penghuni neraka kana pulsane puluh juta. Lagi maksudnya apa kek ko? Nyong ki betul mbek telepon maring nyong naring neraka 5 menit kok atus perak. Dadi Rika 5 menit telepon maring neraka 200 perak. Ayo murah temen ya. Mulane Rika wis bener bae kowe, balik juta kan nyong transfer cepetan. Ora badhe temen telung menit 30 juta, telung menit 30 juta kepepek. Wong 5 menit 200 perak kok ya. Wah, <laughs> ya gue ya. ya wis lah aja muncul-muncul siki siki gawe api katen baik ya pancen nyong ngomong bener Kang Jadi kang ngerti kunang ngarep maring neraka Kowe telung menit terong puluh juta. <laughs> apa bisa bisanya kok nah Amerika di menit 200 perak? Gue masalah eh gue ya. <laughs> Indonesia gue perak karo neraka. jadi tarif tarif lokal. gue <laughs> jajal perak karo neraka Indonesia, bok, Mulane ada tukang korupsi, ada tukang demo iya iya ya iya gue ya lah Jerman dan beres daripada demo iki kuwe ya Orang perak karo neraka tarik tarik lokal cepet <laughs> curanmor pencurian sepeda motor ih salah uh, curahan perasaan dan humor <laughs>